Al-iqtisam bisunnati najah. Berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Tidak menukilkan satu atau dua sahabat. Tetapi menyebutkan dengan man mada min ulama'ina. Semua yang telah lewat dari para ulama kita berkata. boleh al-iqtisam bisunnah An-najah. Berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Kenyataannya juga apa yang sudah kita singgung bahwa semakin kita berpegang dengan sunnah semakin kita merasakan ujian yang berat semakin kita berpegang dengan sunnah semakin banyak ujian-ujian yang akan kita lewati. Berat memang. Dan diantara yang akan kita rasakan <clears throat> adalah al-ghurbah. Keterasingan. Keterasingan. Sampai sebagian mereka sempat berpikir, apa saya ini nggak salah? Sampai seseorang yang berpegang dengan sunnah berkata dalam hatinya, apa kita ini gak salah? Bahkan ada yang terucap di mulutnya, bukan hanya di hatinya. Bertanya kepada saya, apa kita gak salah Ustaz? Dalam keadaan sudah disampaikan dalilnya. Sudah disampaikan kalau Allah, kalau Rasul. Sudah disampaikan akwal ulama. Tapi karena begitu banyaknya orang yang menentang dia. Begitu banyaknya orang-orang yang menyelisihi dia. Sehingga dia terasing. Mulai berpikir. Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan Ustadz kita salah. Jangan-jangan Ustadz Muhammad salah. Ustadz Fulan salah. Ya kemungkinan salah itu ada. Tetapi yang kita pegang ucapan beliau. Atau ucapan Allah dan Rasulnya. Yang kita pegang adalah ucapan para asatidah atau hujjah Khonibidin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwani ahli sunnah. Bahwa apa yang kita sampaikan selalu mengatasnamakan para ulama dan menukil ucapan mereka. Bahkan dengan rekamannya. Bahkan dengan tertulis. Ini fatwa mereka. Ini ucapan mereka. Dan mereka para ulama membawa hujah. Membawa dalil membawa ta'lil, membawa alasan. <coughs> Sehingga keraguan tadi muncul tidak lain dan tidak bukan. Tetapi karena perasaan hurba, perasaan asing. Kenapa? Kok hampir semua orang berbeda dengan kita? Qanibina azakumullah kau muslim yang mati. Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan falaula kana minal qurun min qablihim ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum kalau saja ada dari setiap generasi-generasi sebelum kalian dulu sisa-sisa orang yang melarang dari kemunkaran di muka bumi Kecuali sedikit sekali dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Yang yanhauna anil fasad, yang melarang dari kemunkaran dari fasad, Allah katakan qalilan mimman anjaina minhum. Sedikit sekali dari mereka yang kami selamatkan sehingga tetap istiqamah, tetap tegak, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna anil fasadi fil ard. Yang melarang kemunkaran-kemunkaran di muka bumi. Demikian pula fil din azakumullah hadis ya, yang kalian semua tahu. Badal Islamu ghariban. Mayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keadaan asing dan nanti akan kembali asing seperti permulaannya. Tetapi Nabi mendoakan tuba lil ghuraba semoga mendapatkan tuba dalam jannah. Siapa al-ghuraba yang digambarkan oleh Rasulullah SAW? Dalam riwayat yang lain disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani bahwa mereka yang disebut ghuraba Ditanyakan oleh para sahabat, "Qulna ya Rasulullah." Siapa mereka? Al-ghuraba. Dikatakan nasun salihun qalil fi nasin su'in kathir. Orang yang saleh sedikit di tengah-tengah orang-orang yang su yang jelek banyak man ya'asihim akthar mimman yuti'uhum. Siapa yang memaksiatinya, siapa yang menentangnya lebih banyak daripada yang mengikutinya. Demikian pula dalam riwayat lain disebutkan, "Qulna man ya Rasulullah?" Kami katakan siapa mereka yang Rasulullah ya Rasulullah. Yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi sallam alladzina yasluhun idza fasadan nas. Orang-orang yang tetap berbuat saleh, beramal saleh ketika manusia rusak. Orang-orang yang bersikap baik, orang yang tetap di atas sunnah, orang yang menegakkan Al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar idza fasadan nas. Ketika manusia rusak. Maka ikhwan azakumullah, kalau engkau melihat, kalau kita melihat hujjah yang qat'iyah. Kalau kita sudah mendengar hadis sahih, dalil yang sahih, hujjah yang sahihah, dan kita mendengar fatwa para ulama maka jangan kalian khawatir ketika melihat sedikit yang menerima. Jangan kalian ragu walaupun tidak ada yang mengikutinya kecuali engkau sendirian. Ini ujian berat. Walaupun belum seperti qabid alal jamr. Walaupun belum seperti yang lebih berat lagi nanti ketika keadaannya ayamu sabar hari-hari sabar, yaitu memegang sunnah seperti memegang bara api, dipegang kau terbakar. Dilepas, engkau lepas dari sunnah. Ini ikhwan azakumullah entah kita sanggup atau tidak sanggup. Ketika kita mengalami masa-masa yang seperti itu. Tetapi ini barakallahu fikum sudah cukup ujian berat. Maka usikum bitaqwallah. Maka saya wasiatkan pada kalian semua. Tentunya saya bersama-sama dengan kalian. Untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah alal hujjah. Istiqamah alal haq. Idza tadaha al-amr. Kalau sudah jelas hujjah, sudah jelas kebenaran, sudah jelas akwal ulama dengan dalil-dalilnya, maka jangan tengok kanan, tengok kiri, siapa ngikutnya. Waduh, teman saya sebagian besar nggak ikut. Si fulan yang saya sukai juga nggak ikut. Si fulan yang saya kagum kepadanya ternyata dia diam. Abstain, nggak mau bicara. Jangan ukur dengan berapa orang yang ikut, berapa orang yang tidak ikut. Ukur dengan hujjah. Ukur dengan dalil-dalil. Kalau sudah waduh, jelas. Kenapa dibedakan yang satu dengan yang lain? Ini ikhwan muslimin ditahdir oleh para ulama kita terima. Ternyata ada orang yang berbicara dengan pembicaraan dengan hujah atau dengan alasan yang seperti alasan ikhwan muslimin. Persis sama, tidak beda. Tapi karena ini orang yang kita kenal dulunya, kita nggak berani bicara. Sudah ada ucapan para ulama bahkan tentang dia syaksian disebut namanya. Juga kita ragu. Kenapa? Mal farak bainahuma. Apa perbedaan antara keduanya? Antara orang-orang yang memang sudah kita ketahui sejak lama dan yang baru-baru ini. Kalau alasannya sama, perbuatannya sama, ucapannya sama, dan ucapan para ulama tentangnya juga sama, maka tentunya tidak ada standar ganda kita katakan ini sama dengan itu. Maka sikap kita kepada ini sama seperti kita sikap kita kepada mereka. Qulibina azakumullah. Ya'ti 'alan nas zaman. Al-mu'min fihi adallu minal amah. Hati-hati. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akan datang nanti satu zaman. Seorang yang beriman direndahkan bahkan rendahnya lebih rendah daripada apa? Ah, daripada budak. Kapan itu? Apa digambarkan oleh Nabi tadi? Saya udu ghariban akan kembali asing dan ketika itu pemegang-pemegang kebenaran akan dihinakan. Akan disalahkan, akan dituduh, akan dikatakan begini dan begitu, bahkan rame-rame semua pihak akan berbicara menyalahkan orang ini. Padahal dia yang di atas kebenaran. Karena memang mayoritas manusia dalam keadaan alal batil. Karena kebanyakan manusia dalam keadaan mereka menyimpang misalnya. Ya tentu saja dia akan salahkan rame-rame. Usikum wa Ahlul sunnah sedikit. Tidak banyak. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang berat. Ahlus sunnah adalah mereka-mereka yang berpegang dengan sunnah walaupun dirinya dalam keadaan mendapatkan berbagai macam cobaan-cobaan berat. Dan ini langka. Jarang yang mau. Falaqtahamal aqabah. Siapa yang mau menjalani jalan yang mendaki? Semuanya ingin menjalani jalan yang berbunga, yang indah. Nggak mau menjalani jalan yang sulit. Tetapi karena mereka mengerti kebenaran, mereka tahu ini jalan hak walaupun sulit. Tahu ini jalan yang hak walaupun dia harus menghadapi cobaan-cobaan berat. Ini barakallahu fikum. Sudah terasa sedikit keadaan yang seperti itu. Kita lihat masyayikhina. Kita lihat Syekh Rabi'. Kita lihat Syekh Ubaid al Kita lihat masyayikh. Kalau kita lihat yang mayoritas. Suara-suara yang ada di luaran sana. Apakah di internet atau tempat lainnya. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Semuanya mencerca beliau-beliau. Menjelekkannya. Bahkan mereka demonstrasi kami mau salafiyah, tidak mau madakhilah. Maksudnya madkhal. Dijamakan madakhilah. Kami penginnya salafiyah, tidak mau madakhilah. La ubaid wala rabi' kata mereka. Enggak ada penghormatan sama sekali. Ini khunina azakumullah. Kalau mau hitung-hitungan itu yang terbanyak. Yang mencerca lebih banyak. Tapi apakah kita berprinsip demokrasi? La wallah. Tidak demi Allah. Kita tidak menghitung dengan aktsariyah. Kita tidak menghitung dengan suara terbanyak. Kita menghitung dengan hujjah. Maka ayyuhal ayyuha ahla sunnah. Ya ma'asyara ahla sunnah. Tarafaku rahimakumullah. Fa innakum min aqallin nas. Ucapan Al-Hasan. Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya ahli sunnah, terfaku. Wa ahli sunnah, hendaklah kalian saling lembut sesama kalian. Rahimakumullah. Fa'innakum aqallin nas. Kalian ini adalah kelompok yang paling sedikit. Kelompok yang paling sedikit. Adapun mereka-mereka kelompok-kelompok hizbiyah dari dulu selalu banyak. Selalu banyak. Bahkan orang awam ketika berbicara ucapannya hizbiyah. Menunjukkan apa itu? Itu pemahaman orang awam. Pemahaman keumuman manusia. Udahlah kita nggak usah ribut. Salah apa benar kumpul. Mangan beli mangan kumpul. Itu semua mereka. Nggak peduli salah atau benar. Itu pendapat mereka masing-masing. Yang penting kita bersatu, jangan ribut. Hizbiyah seperti ini mematikan amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah berbicara seperti ini puluhan tahun yang lalu atau sekian belas tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun. Wallah. Lebih 20 tahun. Sudah berbicara sejak kita membantah ikhwanul muslimin. Kita katakan dengan kalimat yang tadi. Oh muslimin yang saya hormati. Kenapa sampai hari ini masih ada orang yang tidak tahu apa sih hizbiyah? Kenapa sih si bulan ditakdir? Kenapa si alam dijauhi? Kenapa ini, kenapa itu? Entah dia jahil atau ya jahal. Saya nggak mengerti. Apakah dia bodoh yang keterlaluan? Atau memang ia tajahal, pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngerti. Karena pembahasannya perbahasan yang berulang-ulang. Penyakitnya ikhwan muslimin hizbiyah. Penyakitnya sururiyin hizbiyah juga. Penyakitnya mutalawinin juga hizbiyah. Penyakitnya haulah sama. Hizbiyah juga. Dan terasa. Orang yang berbicara tentang menegakkan al-haq menegarkan amar, amar ma'ruf nahi munkar. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa ini jalan yang lurus, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dijalani oleh para ulama. Sedangkan yang lain menyimpang. Ini sudah sudah sedikit. Sudah jarang. Rata-rata mereka sudah berpikirnya bagaimana kalimatnya diterima oleh semua pihak atau bagaimana ratingnya tinggi di TV mereka. Bagaimana radionya menjadi radio yang paling banyak pendengarnya. Bagaimana supaya saya tetap menjadi dai kondang. Itu yang terbanyak. Saya tidak berbicara tentang haula yang tidak mengaku salafiyah. Yang mengaku salafiyah, yang mengaku ahlu sunnah. Dari haula ilmu talawini. Banyak yang seperti itu berpikirnya. Sehingga menjawab tentang jamaah tablik berputar-putar gak karuan. Mereka kan ngajak sholat, ngajak sholat kan bagus. Ini dokter pura-pura bodoh, apa namanya bodoh beneran? Allah alam. Memang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Kita tidak berbicara tentang ngajak sholatnya. Tapi kan mereka ngetok-ketok pintu, bangunkan mereka, kan bagus. Ajib. Allah jangan ragu bahwa ini adalah pemikiran hizbiyah yang dimasuk pikiran dia. Kalau saya menyatakan dengan tegas, nanti begini, nanti begini, nanti begitu. Kasarnya nggak laku. Tidak lagi dari kondang yang ratingnya tinggi. Innakum min aqallin nas. Kalian adalah kelompok yang paling sedikit di antara manusia. Fudail bin Iyad memiliki nasihat dalam masalah ini. Qala rahimahullah dinukil dalam kitab Al-Iqtisam ya Syatibi. Qala ittabi' turqal huda wa la yadurruka qillatu salikin wa iyyaka wa turqad dalalah. Wala taghtarru bi kathratil halikin. Kata beliau ikuti jalan huda, ikuti jalan petunjuk dan jangan menjelekkan kamu sedikitnya orang yang berjalan di jalan itu. Jangan membuat mabarat padamu. Sedikitnya orang yang menjalani jalan tersebut. Ikuti. Sebaliknya kata beliau wa iyyaka wa turuqal dalalah. Wa iyyaka wa turuqad Hati-hati kalian dari jalan-jalan sesat. Wala taghtarru dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya jumlah orang yang menjalani jalan itu. Jangan tertipu dengan banyaknya. Tapi Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan sampai tangannya nggak cukup. Ustaz Fulan lagi, Ustaz Fulan dengan kakinya. Semuanya. Dan dia berkata seperti kamu. Alhamdulillah. Kemuslimin yang saya hormati. Kalau itu turukal huda, kalau itu jalan kebenaran, terima. Jalani jalan itu. Walaupun sedikit jumlah orang yang menjalani. itu. Tetapi kalau terbukti itu turukal balalah, dengan akwalul ulama, dengan fatwa mereka, dengan dalil-dalil, dengan hujjah, maka tinggalkan jalan itu. Wala taghtarru bikasratil halikin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya jumlah orang yang mengikuti mereka. Karena terus terang saja. Sebagian kita selalu melihat seperti ini. Ketika ustadznya sudah mulai mentahdir, tengok berapa orang yang bakal pergi. Wah, separuh lebih hilang. Tinggal sedikit ustadz. Jadi kenapa kau tinggal sedikit? Kau muslimin yang saya hormati. Jumlah tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah kebenaran. Kalau itu kebenaran, pegang kuat-kuat. Ta'addu alaiha bin nawajid. Kalau itu dalalah, peringatkan dari bahayanya. Walaupun banyak orang yang berpegang dengannya. Dan biasa ribut-ribut biasa. Pengalaman sebagian kita. Setiap menyampaikan sesuatu ilmu yang baru diketahui, ribut dulu. Bahkan ketika kita bicara salah pertama kali, atau di awal-awal pertama, juga ribut dulu. Dan masih banyak yang berkata, terus Hasan al salah, saya Kutub salah. Dan jangan jauh-jauh. Saya termasuk berkata seperti itu. Masa salah semua? Kayaknya tidak mungkin gitu salah semua. Padahal yang kita ketahui, memang rata-rata di pasaran saat itu, buku-bukunya mereka semua. Kebetulan. Sehingga ya kesannya kan salah semua. Tetapi ketika terbukti, dengan hujah, kita terima. Mulai Agar ada itu. Karena bukti-buktinya kuat yang mereka mukhlusin menerima dengan keyakinan ternyata itu benar, hak dan ternyata mereka batil. Yang menolak pun sudah tidak berani bersuara. Kenapa? Karena sudah terbukti dengan dalil, dalil dengan hujah-hujah. Ternyata tokoh kita memang salah. Sehingga suaranya sudah perlahan. Paling tidak akan berkata, kami bukan IM kok tapi sururi. Kenapa? Karena ini sudah tumbang. Sama ketika kita bicara sururiyah. Rame asatidah ketika itu. Menolak semuanya. Apa-apaan ini? Semua disalahkan. Yang mana semua? Salman Auda disalahkan. Aid al disalahkan. Fulan disalahkan. Fulan mereka ulama. Di mana fulan, di mana antum, di mana mereka? Mereka ada katirah, doktor-doktor dan seterusnya dan seterusnya. Awalnya. Tapi ketika istiqamah di atas hak, ditegakkan, dijelaskan, ditegakkan, jelaskan mereka. Berakhir dengan apa? Ikut membantah Suriah. Ya kami juga membantah Suriah. Kemarin kalian membela. Sekarang membantah Suriah. Kenapa? Strategi. Membantah Suriah, tapi mereka punya sesuatu yang hampir sama dengan nama lain. Dengan nama lain. Tetapi para ulama jeli. Pandangan mereka tajam. Melihat bahwa ini setara tiga uang dengan mereka. Maka ketika muncul tokoh-tokoh baru, termasuk Ibrahim Ruhaili, para ulama tahu ini sama dengan yang dulu. Apa bedanya? Maka mulai muncul fitnah baru lagi fitnah baru tokoh baru tapi isinya hampir sama antara mereka-mereka yang memiliki prinsip tegakkan al-haq dan jelaskan al-batil dan peringatkan manusia dari kebatilan tersebut dengan mereka-mereka mumayyi'in dengan mereka-mereka mutalawinin, dengan mereka-mereka yang memang memiliki pemikiran-pemikiran hizbiyah. Sama. Tokohnya baru. Namanya baru. Jagoannya baru. <laughs> Tapi kurang lebih isinya sama. yang saya hormati. Jangan kemudian kita berpikir dengan apa yang pernah difikirkan oleh mereka-mereka dulu. Masa semua salah? Ini kuno. Dan itu memang biasa setiap ada sesuatu yang dianggap baru oleh orang-orang tersebut, mereka menolak itu. Ketika melihat bukti-bukti, bukti-bukti, imam mereka menerima dengan yakin itu hak, ataupun mulai diam, bungkam, memikirkan strategi baru. Gimana ya caranya supaya pemikiran ini bisa masuk ke dalam dakwah salafiyah. Berpikir terus mereka. Masih ucapan An Hasan Al Basri rahimahullah diriwayatkan oleh Abdul, Abdullah bin Mubarak dan juga Fudail bin Iyad. Ucapan Al Hasan Ibn Abil Hasan Al Basri rahimahullah. Ketika beliau ditanya atau disebutkan kepadanya tentang orang kaya yang bergelimang dengan dunianya, yang memiliki kekuasaan, yang sudah diatur oleh dunianya, wajai annahu la dan mengaku-ngaku bahwa dia tidak memiliki balasan apapun nantinya, dan kemudian disebutkan al-mubtadi abbar ahli bid'ah yang sesat yang keluar memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka yang menakwilkan ayat tentang orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Apa jawaban Al-Hasan Al-Basri? Sunnatukum. Sunnah kalian. Alladzi la ilaha illa huwa bainahuma. Sunnah kalian. Yang demi Allah. Yang tidak ilah kecuali dia. Sunnah kalian itu di tengah-tengah antara keduanya. Antara ahli dunia yang terfitnah dengan dunianya dan mereka-mereka yang ekstrim dalam agamanya. Yang ini berlebih-lebihan, yang ini berkurang-kurangan. Sunnatukum bainahuma. Bainal ghali wal jafi. Antara yang ekstrim dan yang kering tidak memiliki upaya-upaya sama sekali. Al-mutrif wal jahil. Wasbiru alaiha. Tengah-tengah di antara orang yang berlebihan dan orang yang bodoh. Fasbiru alaiha. Maka sabarlah kalian di atas sunnah. Fa inna ahla sunnah kanu aqallin nas. Karena ahli sunnah ini sungguh paling sedikit manusia. Ahli sunnah. Alladzina lam ya'khudu ma ahli al-atraf fi itrafihim. Walama ahli al-bid'ah fi ahwaihim. Kata beliau, kata Salah Basri, yaitu orang-orang yang tidak mengambil jalannya orang-orang yang berfoya-foya dengan dunia, bergelimang dunia, melupakan akhirat, dan ahli bid'ah fi ahwaihim yang tidak mengambil pula dari ahli bid'ah dengan hawa nafsu mereka. Wasabaru ala sunnatihim dan mereka sabar di atas sunnah mereka yaitu sunnah yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta atau rabbahum sampai mereka mendatangi Rabb mereka fakadzalika insyaallah fakunu maka seperti itulah hendaklah kalian jadilah seperti itu Summa qala kemudian berkata lagi beliau wallahi Lau anna rajulan adraka hadhil munkara. Thumma yaqulu. Halumma ilayya. Wa yaqulu hadha halumma ilayya. Sungguh kalau ada seseorang. Yang mendapati kemunkaran-kemunkaran itu. Yang ini berkata halumma ilayya. Kemarilah, kemarilah. Yang itu juga berkata halumma ilayya. Kemarilah, kemarilah. Kemudian orang itu menjawab لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يطلبها ويسأل عنها، mencarinya dan bertanya tentangnya, mempelajarinya. Inna hadza la yu'rid lahu ajr azim. Orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala besar. Fakadzalika fakunu insyaallah maka hendaklah kalian menjadi seperti itu. Biiznillah, dengan izin Allah. Insyaallah. Allah. tergambarkan apa yang digambarkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Sekarang ini manusia, imma yang ini, imma yang itu. Kebanyakan manusia hanya bergelimang dengan dunia. Tidak mau repot, tidak mau capek, nggak mau hilang hartanya, nggak mau dia terhalang dunianya, tidak mau. Kalau nggak ada resikonya, ikut. Kalau ada resikonya, nggak mau. Itu terbaik. Sebaliknya, ada yang semangat tetapi ekstrim, melampaui batas. Seperti khawarij dan sejenisnya. Maka di mana sunnah? Kata Al-Hasan Al-Basri bainahuma. Di antara keduanya. Jangan ke sini, jangan ke sana. Tetaplah di atas sunnah. Kalau yang ini berkata halumma ilayya, marilah kemari. Lihat. Mad'u kita. Semuanya orang-orang kaya, orang-orang besar. Kamu ini bisa hidup mewah. Kamu bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Ditawarkan dunia. Yang ini menyatakan jangan. Kamu harus berjuang, harus berjihad melawan tauhid, ini sekarang adalah masanya kamu menghabiskan hartamu dan nyawamu untuk Allah. Ternyata diajak untuk memerangi kaum muslimin. Diajak untuk berbuat ekstrim melawan muslimin. Lawan penguasa, memberontak dan seterusnya. Kata Hasan al-Basri, hendaklah jawab dengan ma'uridu illa sunnah Muhammadin SAW. Aku tidak mau kecuali sunnah. Kemudian mencari Bukan di lisan saja. Tumayat lubuha. Kemudian mencari. Di mana sunnah? Kemana saya harus berpegang? Bertanya kepada para ulama. Mempelajari sunnah. Maka inilah yang disebut dengan ahlus sunnah. Tidak melihat kebanyakan orang. Tidak melihat mayoritas manusia. Berkata Ibn Muflih rahimahullah yanbaghi an yu'raf. Semestinya untuk diketahui. Anna katsiran minal umur yaf'al fiha katsirun minan nas khilafal amri syar'i. Perlu diketahui bahwa kebanyakan perkara-perkara dikerjakan oleh manusia menyelisihi syariat. Wa yashtahir dzalika bainahum dan terkenal di kalangan mereka. Subhanallah. Kita mengalaminya. Artinya merasakan. Contoh kecilnya doa yang merata di masyarakat mesti bukan yang sahih. Eh. Doa lah makan, doa mau makan, doa ini, doa itu. Rata-rata yang beredar di masyarakat bukan yang sahih. Eh. Imma da'if, wa imma lebih parah dari itu. Kenapa kok demikian? Karena memang sesuatu yang menyelisihi perkara yang syar'i lebih cepat menyebarnya. Tetapi sesuatu yang syar'i lebih sulit menyebarnya. Dihalangi oleh syaitan iblis dengan bala tentaranya. Dari jin dan manusia. Tetapi yang bid'ah, yang sesat, yang menyimpang, yang dhaif riwayatnya, yang gak ada dalilnya, cepat menyebar. Dan langsung penggemarnya banyak. Yang langsung menyatakan suka banyak. 70 ribu menyatakan suka. Ya. Iya. Sehingga mereka wah, senang sekali. Tapi kamu sebutkan kebenaran. Siapa yang suka? Tidak ada yang add sama sekali. Sepi muslim yang saya hormati. Qala dikatakan selanjutnya oleh Ibn Muflih perlu diketahui ini adalah yang merata di masyarakat dan yang masyhur ada yang menyelisihi syar'i. Wa yaqtadi katsirun minan nasi bihim fi'lahum. Dan manusia mengikuti kebanyakan orang tadi. Yang belum mengerjakan ikut mengerjakan. Mereka begitu kok. Umumnya masyarakat seperti ini. Walladhi yata'ayyan 'alal 'arif. Maka semestinya bagi seorang yang memiliki ma'rifah, yang memiliki ilmu, mukhalafatuhum fi dhalik. Mestinya menyelisihi mereka. Walaupun banyak jumlahnya, walaupun mayoritas. Menyelisihi mereka qaulan wa fi'lan wa la yuthabbituhu 'an dhalika wa haddatihi. wa Dan jangan memberatkan dia Jangan membuat dia malas untuk menegakkan hak wahdatu Karena kesendiriannya. Wa qillatur rafiq, karena sedikitnya pengikut jangan. La yuthabbituhu, jangan membuat dia malas, berat untuk mengerjakan karena nggak ada yang mengerjakan. Kamu jadi pelopor. Kalau nggak ada, ya kamu mulai. Tapi belum ada yang mengerjakan. Ini hak atau batil? ya memang hak sih hak. Ya kerjakan. Tapi belum ada yang mengerjakan. Kamu awali. Kamu yang menjadi pelopornya. Mudah-mudahan setelah itu ada, akan ada yang mengikuti kamu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan sesuatu yang baik kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kenapa? Kok takut? La yadurruka qillatut salikin. Jangan merugikan kamu sedikitnya orang yang menjalani jalan itu. Dan jangan terteru, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti jalan batin. Masih ucapan Ibn Mufli rahimahullah. qala as Shaykh محي an Nawawi, berkata pula محي الدين النووي رحمه الله ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب Jangan menipu seseorang. Banyaknya pelaku-pelaku yang mengerjakan sesuatu yang dilarang. Jangan menipu seseorang. Banyaknya jumlah orang yang mengerjakan perkara yang haram, perkara yang dilarang. Yaitu mimman la yurai hadil adab, yaitu kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memperhatikan adab-adab Islam. Wantazal ma qala Husayn al-Jalil al-Fudail bin Iyad dan praktekkan wamtazil maqalahu Husayn al-Jalil praktekkan apa yang dikatakan oleh Sayyid yang mulia yaitu Fudail ibn Iyad. La tastawhish turuqal huda liqillati ahliha. Jangan engkau merasa sendiri. Ketika menjalani jalan-jalan petunjuk karena sedikitnya manusia yang mengikutinya. Jangan. Jangan merasa sendiri, jangan merasa takut. Sastawhish maknanya engkau merasa nggak berani karena sedikit nggak ada yang ikut. Jangan. Eh, jangan merasa kamu ini dalam keadaan mengerikan, takut ini, takut Dan sebaliknya, wala taghtarru bikathratil halikin dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya jumlah orang yang mengikuti jalan batil. Dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dari Fudhal bin Iyad. Nasihat yang sudah kita baca tadi secara maknanya bahwasanya jalan-jalan hak seringkali menyelisihi kebanyakan manusia, sedangkan jalan-jalan batil biasanya diikuti mayoritas manusia. Maka jangan tertipu dengan itu. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba." Saling berwasiatlah kalian saling menasehati dengan baik karena kalian itu orang-orang asing. Tapi kita banyak sekali saat masjid penuh ini. Mereka mengadakan kajian berlipat-lipat kalinya di masjid-masjid agung, masjid besar. Kalau urusan jumlah, mereka lebih banyak. Kalian itu sedikit sekali. Bahkan sebagian tokoh sufi berkata, Ya Allah, ya, di dikumpulno dari seluruh Indonesia, maksudnya acara Jogja. Ya, iya, banyak. Coba kamu, kalau dikumpulkan di sini, gak cukup gene. Tempatnya gak cukup, katanya. kotanya gak cukup. kota semua. Dan itu betul. Kita akan katakan benar. Gak akan cukup kalau mereka kumpul semua. Tokoh-tokoh haulain sufiin nggak akan cukup. Tetapi kita kan tidak berbicara tentang jumlah. Banyak atau sedikit. Jangan kemudian kita merasa, oh banyak sekali. Sampai Jogja itu seakan-akan ahlu sunnah semua. Itu sedikit, barakallahu fikum. Sedikit sekali. Dibandingkan dengan mereka-mereka. Alal bid'ah wa dalalah. Mereka yang menyimpang. Kaum sufi, khawarij, Aklaniyun. Bahkan sekian banyak ahlu dunia yang tidak peduli dengan agama. Walaupun di KTP-nya muslim. Banyak sekali. Kalau kita ini ya, dianggap riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar, maka gelombang besarnya itu mereka ahlul ahwa. Kita sedikit sekali. Seperti riak-riak kecil. Khonifidina azakumullah. Sudah habis waktu. قال يونس بن عبيد أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبة وأغرب منه من يعرفها hari ini telah menjadi keadaannya. Orang yang kalau dikasih tahu sunnah kemudian menerima, itu gaib. Aneh. Sedikit sekali. Jarang terjadi. Dikasih tahu sunnah, terima. Wa dan yang lebih asing lagi, lebih sedikit lagi adalah orang yang mengetahuinya. Rata-rata tidak tahu. Orang yang dikasih tahu kemudian terima, itu sudah asik. Kebanyakan menolak. Dengan berbagai macam alasan, seribu satu macam alasan. Tapi, anu, ini, itu, semua punya jawaban. Kalau ada yang menerima, sami'na wa ta'ala. Sedikit sekali. Gharib, huraba. Wa min dalik, dan yang lebih asing lagi, yang lebih jarang lagi, adalah yang mengetahuinya. Yang memberitahunya tadi. terus sedikit lagi. Kebanyakan imma tidak tahu wa imma tidak mau beritahu. Dia tahu, tapi nggak mau negur. Nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu. Dihitung dunianya dia. Nanti kalau saya tegur, marah. Nanti kalau saya tegur, dia tidak anu lagi sama saya. Nanti kalau saya tegur, nanti begini, nanti begitu. Ada gari.